سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ألف لام را Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'ana wa in kunta وإن كنت من قبله لمن الغافلين Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Ya Ayahnya berkata, Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, Setan itu musuh yang jelas bagi manusia. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin. Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, jika kamu hendak berbuat. Ya Saudara-saudara Yusuf berkata, Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Dia berkata, وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون Yakub berkata, Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya. Saudara-saudara Yusuf berkata, Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. وجاءوا أباهم عشاء يبكون Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين Mereka berkata, Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون Dan datanglah sekelompok musafir. mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون Dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, Marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih. Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min fa sadaqat wa huwa min al kadhibin. Yusuf berkata, Dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta. Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan Yusuf termasuk orang yang benar. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat. Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين Dan perempuan-perempuan di kota berkata, Istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia.' قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوnan من الصاغرين Istri Al-Aziz berkata, Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين Yusuf berkata, Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون Yusuf berkata, Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ۖ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون Dan raja berkata kepada pemuka kaumnya, Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, tujuh tangkai gandum yang hijau, dan tujuh tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون Orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. maka utuslah aku kepadanya. Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون وهي يوسف orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, tujuh tangkai gandum yang hijau, dan tujuh tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون Yusuf berkata, Kamu akan bercocok tanam tujuh tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا إلا قليلا مما تحصنون Kemudian setelah itu, akan datang tujuh tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم Dan raja berkata, Bawalah dia kepadaku. Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين Yusuf berkata, Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين Dan raja berkata, Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf. Raja berkata, Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami. Yusuf berkata, Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik. Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku dan kamu jangan mendekatiku. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين Yakub berkata, Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan dia maha penyayang di antara para penyayang. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita. Dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل Dan Ya'qub berkata, Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون Dan Ya'qub berkata, Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya lah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri. Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, Kamu kehilangan apa? قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja, Dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Dan aku menjamin itu. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون Saudara-saudara Yusuf berkata, Jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, Kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan. Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabira. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ ahadana makanah inna naraka minal muhsinin Saudara-saudara Yusuf berkata, Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون Yusuf berkata, Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini, sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku.' dan dia adalah hakim yang terbaik. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang-orang yang benar. Yang aku Ya'qub berkata, Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم Dan Yakub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Ya'qub berkata, hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون Yusuf berkata, Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu? قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Mereka berkata, Apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, Aku adalah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين Mereka berkata, Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين Yusuf berkata, Pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan dia maha penyayang di antara para penyayang. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم Keluarganya berkata, Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui? قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين Mereka berkata, Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم Yakub berkata, Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, dia yang maha pengampun, maha penyayang. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان ۖ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, Wahai ayahku, Inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui. Maha Bijaksana. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.